Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pokongrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-18 bab maja'a bab riwayat-riwayat terkait fisifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deskripsi sarung yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeah. <clears throat> Ya, penjelasannya izar adalah kain ya, yulafu bihi yang digunakan untuk meliliti ya, bagian bawah dari badan. Kebalikannya adalah rida itu huama adalah kain yang diletakkan pada katifain. Ya. Katif itu pertemuan antara eh, lengan atas dengan pundak. Biasa diterjemahkan dengan pundak, ya, terjemah bebas ya, dengan sebutan pundak. Dua katif atau dua pundak dengan eh, dengan pengertian terjemah bebas yughatta bihi digunakan untuk menutupi bagian atas badan. Ya, gambaran sederhananya itulah seperti pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki dalam kondisi ihram. Maka atasannya itu disebut ridak. Ya, sebagian penerjemah menerjemahkan ridak dengan selendang. Dan ini terjemah yang terlalu bebas. Ini, ya, ini, ya, terlalu bebas yang kebablasan. Ini, ya, kalau karena kalau diartikan selendang itu cuma nutupi apa? Selendang itu cuma nutupi pundak saja. Padahal rida itu menutupi bagian atas badan, pundak dan bawahnya. Jadi kalau rida diterjemahkan dengan selendang, ya saya kira tidak tidak eh, ini berbeda dengan katif diterjemahkan dengan bunda. Kalau katif diterjemahkan dengan bunda, ya bisa kita katakan itu terjemah takribiyah. Ya agak-agak meleset-meleset, eh, nyenggol-nyenggol. Ya. Agak agak nyerempet-nyerempet lah. Ya. Katif diartikan dengan bunda. Ya, meskipun dia sebenarnya bukalah seluruh pundak. Tapi kalau ridak diterjemahkan dengan selendang eh, selendang yang dililitkan di pundak ya, maka ini terlalu jauh ini terlalu jauh ini, inilah ya, keterbatasan penerjemahan atau ya kurang enaknya kurang nikmatnya menikmati buku terjemahan Nah, yang benarnya kate uh, rida tidak ya, pas kalau diterjemahkan dengan selendang. Terjemahkan aja dengan seperti pakaian bagian atas seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram itu selesai. Jadi panjang. Ya. Wahad dan libas dan pakaian ini yaitu izar dan rida itu sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan akan datang banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi memakai izar dan rida akan tapi tidak ada nukilan terjemah bebasnya tidak ada riwayat dari Nabi meskipun cuma satu hadis tentang keutamaan memakai izar dan rida. Oleh karena itu tidak sah artinya tidak boleh kita katakan memakai izar dan rida itu sunnah Nabi. Alias satu amal yang dianjurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai izar dan rida likaunihi mu'tadan. Karena itu adalah budaya Fidhalika zaman di zaman itu. Bukan karena itu satu hal yang dianjurkan. Nabi melakukannya karena mengikuti tren budaya yang ada di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang ke-119 dari awal kitab ya, dari Humaid ibn Hilal dari Abu Burdah Beliau mengatakan Ibunda Aisyah mengeluarkan kepada kami kisahan satu kain segi empat panjang kain segi empat panjang itu kisah yang nanti kalau sudah dililitkan di bagian bawah badan ah, jadi izar kalau diletakkan di pundak ah, nanti jadi rida kalau masih dilempit masih dilipat namanya kisah ini. kalau masih di lemari ya, namanya kisah kisah kain segi empat panjang mulab badan ya, yang tebal dan keras wa izaran dan sarung atau kain yang dipakai untuk bersarung yang kasar. Fakolat ibunda Aisyah mengatakan, e, roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut ini saat beliau memakai dua kain ini. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, atau sebelumnya di sini juga dilihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi wafat, beliau tidak dalam keadaan memakai komis, yang merupakan pakaian salah satu jenis pakaian yang Nabi sukai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan memakai izar dan rida. Tentang mulat badan atau kemudian definisi kisah di sini potongan kain yang tidak berjahit. Ya, tidak berjadis artinya bukan hem, bukan celana, ya namun ya, segi empat panjang. Wa inamahi ala haliha, namun dia masih dalam keadaan asalnya, itulah keadaan asal kain segi empat panjang. Nanti setelah diukur oleh tukang jahit, kemudian dibuat pola, dipotong, nah, nanti itu namanya disebut pakaian berjahit. Ini, tapi kalau belum dibentuk, didesain, nah itu namanya kisah. Fakana maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi dengan kain tersebut bagian atas badan beliau. Mulabat artinya adalah al yang sakin tebal atau kasar wasatuhu bagian tengahnya sehingga jadilah kain tersebut samikan keras atau kasar tebal atau tebal dan atau kasar sabihan diserupakan dengan sesuatu yang telah badat alaihi telah badat maknanya tarokamat bertumpuk-tumpuk nanti eh, kata-kata uh, bada itu terkadang dipakai untuk rambut kepala. Nah, kalau talab bada untuk rambut kepala itu adalah semacam uh, mbak minyak rambut yang jika dipakai oleh seseorang maka jadilah rambut itu berkumpul berkumpul tidak tercerai-berai namun mengumpul itu talab bada ya. jadi ada orang sebelum pakai minyak rambut ya, maka rambutnya kesana kemari kesana kemari ya. misalnya mau disisir ke belakang begini nggak bisa karena ada yang maunya begini ada yang maunya begini ada yang maunya ke depan maka dikasih semacam ya, semacam sejenis rambut sehingga bisa mengumpul ya, disisir ke belakang ya, sudah ke belakang begitu maka taruh kama bertumpuk-tumpuk dan izar kan izar ghalidhan yang kasar yang digunakan untuk melilitkan bagian bawah badan. Fakana samikan maka dia itu tebal dan eh, maka dia adalah tebal dan kasar. Kubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain artinya sinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai pakaian ini. Ya, kemudian dari Al-As'as Ibn Sulaim dia mengatakan aku mendengar amati bibiku. Tuh hadis bercerita mendapatkan cerita dari pamannya. Ya, sang paman mengatakan pada saat saya berjalan di kota Madinah tiba-tiba ada orang di belakangku mengatakan irfa izarok, Ya, tinggikalah kainmu. Tinggikalah uh, eh, sarungmu Fa'inna maka itu sesungguhnya atqa ya, menunjukkan kalau lebih bertakwa wa abqa dan lebih awet. Faidah huwa ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku katakan wahai Rasulullah, ini namanya burdah wahai Rasul, ini adalah kain malha yang Bagus bisa juga diartikan yang berwarna putih. Atau didominasi warna putih. Maka Nabi mengatakan, Amala kafiya uswah. Tidakkah ada pada diriku teladan yang baik untukmu? Tidakkah engkau meneladaniku kata Nabi? Maka aku memandang ke sarung yang Nabi pakai faida izaruhu ila nisfi saqaihi. Ternyata sarungnya Nabi itu sampai hanya sampai setengah betisnya. Catatan kaki di sini juga dilihat Imam Ahmad dalam musnadnya dari bibiknya As'as ibn Sulaim dari pamannya si bibi. Dan si paman ini meskipun tidak dikenal, kaidah ulama jahalatus sahabi la taduru. Tidak dikenalnya sahabat yang meriatkan itu tidak mengapa. Namun yang jadi problem si bibi juga tidak dikenal. Dan terdapat dalam musnad Imam Ahmad disebutkan nama si bibi adalah Ruhmun. Rumun ini atau perawi yang majhul. Nah karena itu maka sanatnya da'if. Akan tapi terdapat syahid penguat namun dengan jalur sahabat yang berbeda dalam musnad Imam Ahmad dari jalurnya Syarid. Radhiallahu anhu fayataqawabi maka dia jadi kuat karenanya. Artinya disampaikan di catatan kaki bahasanya derajat hadis di atas itu hasan di ghairihi. Ya, maka memakai izar itu perlu ta'ahudin perlu memberikan perhatian. Nah pakai izar itu kadang melorot. Maka orang yang pakai izar perlu bolak-balik yeah, meninggikan atau kemudian menaikkan sarungnya karena melorot tadi. Li'anau kulama masa karena jika berjalan orang yang memakai izar, istarha maka melorot. Melorot itu bahasa Indonesia-nya apa? Melorot sudah bahasa Indonesia? Hah? Eh, ya, melorot istarha. Izalika oleh karena itu Nabi perintahkan untuk ta'ahud memberikan perhatian. Nabi katakan, tinggikan sarungmu karena itu lebih bertakwa. Ya, takwa eh, takwa di sini tentu artinya hubungan antaramu dengan Allah. Dan orang itu bertakwa dengan melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan melanggar yang dilarang. Dan men, dengan meninggikan kain maka itu abqa lebih mengawetkan kain yaitu abqali saubika sehingga lebih awet pakai kainmu. Di anak karena anda jika anda tinggikan kain yang anda pakai salima maka kain tersebut bebas ya, selamat dari gangguan sehingga lamalah masa bakoihi awetnya indaka menjadi milikmu. Lain halnya jika Anda julurkan, maka tanah itu memberikan pengaruh pada kain tersebut. Nanti akan boleh jadi kena kain eh, pohon berduri, boleh jadi nyangkut apa. Ya, sehingga ya, cepat ya, tidak layak untuk terpakai. Dan nah, ketika ditinggikan maka lebih awet. Sebagian riwayat mengatakan faino anqa itu lebih bersih dari kata-kata naqa yaitu selamat dari kotor dan yang lain. Wanadiru hada dan semisal dengan riwayat ini Riwayat yang lainnya oleh Al-Bukhari dalam sahihnya di hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ditusuk, tu'ina ditusuk. Di sana disebutkan maka datanglah orang-orang ke rumahnya Umar dan menyanjung-nyanjung Umar. Salah satunya datanglah seorang anak muda di dekat Umar dia mengatakan bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Anda adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qadamin fil Islam dan Anda punya jasa dalam Islam sebagaimana telah Anda ketahui. Thumma walita kemudian engkau mendapat jabatan sebagai khalifah fa'adal tadan Anda berlaku adil summa syahadah setelah itu Anda e, akan gugur sebagai syahid. Maka respon Umar, aku berharap bahasanya itu cuma kafafan impas saja. Semua yang aku lakukan, yang aku harapkan minimal impas. La alaya wala li. Tidak alaya menjadi kesusahan bagiku, wala li Demikian juga tidak memberikan keuntungan untukku. Falamma adbara setelah anak muda itu berpaling ke belakang yaitu pergi, ternyata sarungnya itu menyentuh tanah. Kal maka Umar mengatakan pada orang-orang yang di atas rudu alayal hulama. Ya, kembalikan anak muda itu kemari. Nah, setelah orang kemudian orang-orang yang ada kemudian ngejar si anak muda itu dan anak muda tersebut diminta untuk kembali ke depan Umar, maka Umar kemudian mengatakan, "Ibnu akhi wahai anak saudaraku." Itu saudaraku dalam Islam. Maka ini menunjukkan bahasanya ya, boleh menyebut orang lain yang tidak punya hubungan apapun dengan sebutan wahai anak saudaraku. Meskipun itu bukan keponakannya. Irfa saubaka tinggikan kainmu innahu abqa li saubik. Karena kain yang tinggi dan tidak menyentuh tanah itu lebih awet untuk pakaianmu wa'at qali rabbik dan menunjukkan kalau engkau lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Maka perkataan Umar demikian juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi mengatakan final atqa dalil bantahan pada sebagian orang yang mengatakan bahasanya meninggikan kain tidak isbal isbal atau tidak isbal tidak mempengaruhi ketakwaan ada sebagian orang yang mengatakan demikian isbal nggak isbal itu tidak mempengaruhi ketakwaan ini kalimat yang tidak benar. Bagaimana dikatakan mau isbal laki-laki itu mau isbal mau nggak isbal tidak mempengaruhi ketakwaan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faina atqa itu meningkatkan kualitas takwamu. Setelah Umar bin Khattab mengatakan waat kali itu menunjukkan kualitas takwa yang lebih unggul kepada Rabbmu. Ya, setelah Nabi mengatakan demikian, Umar juga mengatakan demikian, menegaskan apa yang Nabi katakan. Maka sungguh tega jika ada orang yang masih nekat mengatakan ya, isbal dan isbal tidak ada hubungannya dengan takwa. Tidak mempengaruhi takwa. Hmm. Jelas itu mempengaruhi takwa pakai pengandaian, andai saja hukum tidak isbal itu sunnah. Maka mengamalkan sunnah itu mempengaruhi takwa. Karena yang namanya takwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan yang Allah perintahkan itu boleh jadi perintah wajib, boleh jadi perintah sunnah. Maka orang yang melakukan hal yang sunnah lebih bertakwa daripada yang tidak melakukan hal yang sunnah. Itu seandainya kita katakan hukum tidak isbal itu dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Maka kalimat kalau dia beranggapan kalau meninggikannya cuma sunnah, cuma dianjurkan, kemudian setelah itu dia katakan itu tidak mempengaruhi takwa, nah ini, ini berarti berangkat dari asumsi amal badan bukan bagian dari iman. Kalau orang itu menyadari bahasanya amal badan bagian dari iman, maka melaksanakan kewajiban ataukah melaksanakan hal yang dianjurkan itu mempengaruhi takwa dan mempengaruhi iman. Ya, kemudian di sini kita jumpai pelajaran penting perhatian Umar tentang masalah isbal. Beliau dalam keadaan berdarah-darah karena ditusuk orang dalam keadaan hampir sakaratul maut masih sempat-sempatnya mikirkan itu orang kok anak muda ini eh, kok isbal sudah suruh sini suruh sini sudah diberi nasihat ini. maka memberikan nasihat dalam situasi semacam ini situasi berdarah-darah badan. Ini tidaklah dilakukan kecuali itu dinilai satu hal yang penting, satu hal yang urgen. Hal-hal yang mudah, remeh, sepele, selayaknya tentu tidak perlu dilakukan dalam situasi semacam ini. Kemudian hukum ini larangan isbah, larangan menjulurkan kain di bawah mata kaki itu khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan dibolehkan untuk menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Oleh karena itu Nabi eh, Nabi Shallallahu tatkala Nabi mengatakan siapa menyeret kainnya karena sombong Allah tidak akan memandanginya pada hari kiamat. Maka istri Nabi Ummu Salamah yang nama aslinya Hindun mengatakan Bagaimana perempuan melakukan dengan ujung-ujung kain mereka? Nanti katakan, hendaklah dia julurkan satu jengkal, yaitu satu jengkal dari mata kaki. Sekolah lantas, Ibunda Ummu Salamah masih mengatakan, idan jika demikian, telapak kaki mereka masih tersingkap. Lantas, Nabi saw mengatakan, jika demikian, julurkan satu hasta. Satu Eh, satu hasta yaitu dari mata kaki dan satu hasta setiap orang itu sama dengan dua jengkal tangannya itu normal Ini, kalau ada yang tidak berarti eh, porsi tangannya itu tidak normal Ini, berarti tidak normal Ini, satu hasta satu hasta itu siku sampai ujung e, jari tengah itu dua jengkal. Kalau normal struktur e, tubuhnya, kalau kok cuma satu setengah, ah itu berarti tidak normal. Apa cuma malah satu jengkal, ah berarti tidak normal. Atau e, tiga jengkal, wah itu kelebihan. Itu kelebihan. Satu hasta masing-masing orang itu e, dua kali jengkalnya. Fayukhina maka adalah dia julurkan dari mata kaki satu hasta yaitu dua jengkal. Maka Nabi tambahi 100%. Tadi satu jengkal ya sudah tambahi lagi jengkal yang kedua. Wala yazidna alaih namun jangan lebih panjang dari itu. Wadhira dan yang namanya hasta itu dari siku sampai ujung jari-jari, tepatnya ujung jari tengah. Maka wanita diperintahkan untuk menutupi dan menutup itu yu'adu dinilai adalah bentuk perlindungan bagi perempuan dan penjagaan si perempuan dari pandangan-pandangan yang asimah berdosa khotiah yang salah atau khotiah dosa. Falida oleh karena itu maka wanita diperintahkan untuk menjulkan kainnya hadal ikhok semacam ini. Wainkan atau meskipun kain ini tadi sebagaimana hadis tentang isbal untuk laki-laki. Jangan isbal itu supaya lebih awet. tadi untuk laki-laki jangan isbal supaya lebih awet. Untuk mewujudkan maslahat. lah ini kok malah disuruh atau, ah, eh, ya, diperintahkan untuk dijulurkan. Yang ini berarti beresiko menimbulkan motorot kurang awet. Maka di sini kalimatnya dikatakan meskipun kain tersebut akan berjumpa dengan ba'dul wasakhi beberapa kotoran yang ini bisa merusak keawetan kain. Ya, maka kenapa ini ada madorotnya? Kenapa diperintahkan? Padahal ada madorotnya yang telah ditetapkan di uh, eh, riat-riat yang lain. Jawabannya, lakinnal maslahata fi satri qadamaiha akbar wa arja'ah. Maka di sini kita jumpai ta'arud pertentangan maslahat. Ini. Ada maslahat keawetan kain, nah, jangan isbal. Dan ada maslahat yang ingin diwujudkan di balik sater menutupi, maka perlu isbal. Maka di sini syariat mengatakan ber, bisa kita simpulkan dari tindakan syariat bisa kita baca dan simpulkan bahasanya menurut syariat maslahat menutupi dua telapak kaki itu lebih besar dan lebih arjah lebih eh, lebih berat daripada madorot kotornya kain dan madorot tidak awetnya kain. Faidah huwa ternyata yang mengatakan kepada aku tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idal al-qail ternyata yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas sang sahabat ini mengatakan bahwa Nabi ini cuma sekedar burdah. Hmm. Kain malha malha mu'anas dari amlah. Amlah itu telah digunakan untuk sesuatu yang mukawan terbentuk dari dua warna yaitu hitam dan putih dengan dominasi warna putih. Amlah ada yang menjelaskan diambil dari kata-kata milah artinya garam dan garam berwarna putih. Oleh karena itu maka Nabi suka menyembelih domba amlah. Domba korbannya Nabi itu eh, kabs amlah. Tuh oh, kabas domba yang didominasi warna putih namun ada hitam di beberapa tempat di wajahnya dan kaki dan kaki depan dan kaki belakangnya serta perutnya. Maka seakan-akan sahabat ini aroda keinginan wallahu a'lam menyampaikan kepada Nabi bahasanya kain ini dengan dengan gambaran seperti ini bukanlah kain yang mendorong orang untuk fakhrin berbangga-bangga dengan kata-katanya, dengan ucapannya, ataupun khuyala, ataupun sombong secara umum. Meskipun dia di bawahnya dua mata kaki. Namun ini adalah sekedar kain yang mutawadiah sederhana. Maka beliau mau mengatakan bahwa Nabi ini kain yang sederhana. Ya, tidak mendorong orang untuk bersombong-sombong. Maka dia beralasan dengan e, intinya wahai Nabi aku isbal bukan karena sombong. Dengan kalimat ini Ya Rasulullah inama ya burdatun malha. Itu dia mau ngomong wahai Rasul saya tidak sombong. Dengan e, dengan kain ini, ini kain sederhana. Yang disombongkan orang itu bersombong-sombong dengan kainnya. Ya kalau kainnya kain mewah ini kain sederhana murahan. Ya. Apa yang bisa disombongkan dengannya? Maka lihat apa jawaban Nabi tentang orang yang e, merespon perkataannya atau saran Nabi dengan mengatakan dengan bahasa bebas ini bukan kain yang bisa untuk bersombong-sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan jawaban, amala kafiyah uswah. Tidakkah engkau mau meneladaniku? Nah, jawabannya gampang. Tidakkah engkau mau meneladani Nabi? Terserah itu mau sombong ataukah tidak. Ya. Terlepas dari sombong dan tidak dan apa hukum ya, hal itu apa perbedaan hukum kalau sombong dan tidak sombong? Maka Nabi katakan, tidakkah engkau meneladaniku? Tidakkah engkau mau meneladaniku? Tidakkah engkau berkenan untuk meneladaniku? Maka akhirnya aku lirik kainnya Nabi, sarungnya Nabi. Ternyata ujungnya cuma sampai setengah betisnya saja. Ya, maka ya, terlepas dari hukumnya dan telah Nabi contohkan, tidakkah kita selayaknya meneladani Nabi? Mau hukum isbal itu mau makoh mau haram, terserah dari hukum itu, maka cukuplah nasihat Nabi ini untuk jadi ya, pelajaran. Ya. Tidakkah Anda ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Amalaka fiya uswah amalaka fihi uswa? Tidakkah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik? Terserah hukumnya. Tutup mata kita dengan hukumnya. Tidakkah anda berminat untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pemahaman meskipun demikian sebagian orang Semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Demikian juga kita senantiasa memakai kain yang isbal. Dan jika dia pergi kepada penjahit, dia perintahkan penjahit untuk menjahit kainnya dalam kondisi di bawah dua mata kaki sambil mengatakan, aku tidak menjulurkannya karena sombong ataupun sombong. Ya, wa alim alimal muslim, jika seorang muslim mengetahui bahasanya Nabi-Nya, sallallahu alaihi wasallam sahat anhu, ada ahadis terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyak sekali mengingatkan bayak isbal semacam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ada di dua mata kaki kain sarung yang ada di bawah mata kaki itu letaknya di neraka dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat tidak akan Allah pandangi dengan pandangan kasih sayang Allah tidak akan sucikan mereka boleh juga diterjemahkan Allah tidak akan memuji mereka dan untuk mereka seksaan yang pedih salah satunya al-musbil orang yang isbal orang yang mungkin mungkin pemberian Al-munafiqu dan orang yang melaraskan barang dagangannya dengan sumpah yang bohong. Setelah seorang muslim itu tahu hal ini, kaifa yaghdha bagaimana dia rela untuk dirinya mendapatkan ancaman dimainkan keras Allah dulu yang menunjukkan bahasanya isbal itu termasuk dosa besar. Maka berdasarkan hadis-hadis ini kita lihat pensarah berpendapat bahasanya isbal itu bukan hanya haram namun dosa besar. Ya, kita lanjutkan ba'dal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi rabbil alamin.